Kurang dekat anak apa anak dengan Ustaz Fauzan? Iya, satu. Ah. Anak tidak heran kalau itu menimpa Ustaz Mahri, Abdul Somad, Ahmad Khatun, Hudin, Muhammad Tewet. Anak nggak terlalu heran. Iya. Tidak seperti keheran anak menimpa Ustaz Fauzan dan Ustaz Komar. Iya, iya. Anak iya. tidak heran menimpa itu Abdul Jabbar dan Jabruddin. Iya. Nah, kenapa anak sudah tahu soalnya? Iya, iya.